Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Wa rahimakumullah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Sayyid rahimahullah tentang la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang di antara kalian. Beliau menyatakan, Ay, la yatimu imanu ahadina." La yatimu imanu ahadina yang dimaksud tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kita. Eh? Fanafsuhuna lil jamali was Peniadaan iman di sini, di sini layak minu tidak beriman itu untuk kesempurnaan iman. Bukan berarti batal imannya dan kafir tidak. Ya. Walaysa yang asli iman, bukan meniadakan asal iman. Karena kalau hilang asalnya kafir orang keluar dari apa? Al iman. Cuman yang perlu dipahami ikhwah di sini, Beliau mengatakan itu turun dari lil Ini dimaksudkan al-qurna di sini ada dua macam. Al-kamalul wajib wal kamalul mustahab. Sempurna yang wajib dan sempurna yang mustahab. Eh? Karena itu jangan dipahami bahwasanya mencintai seseorang dari kalangan muslimin sebagaimana apa yang ia cintai dirinya sendiri itu sekedar perbuatan sunnah bukan ya. jadi kalau saya Muhammad bin Salih dan itu kita bawa ke sana memaksudkan nafsu gunani kamal artinya untuk amal perbuatannya itu sebagaimana eh, katakanlah kamalul wajib sempurna yang wajib maka dia telah benar rahimahullah ta'ala tapi kalau dimaksudkan bahwasanya sempurna di sini, bahwasanya mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri itu sekedar perbuatan mustahab, fakat asta, maka itu bersalah. Tetapi yang, yang dimaksudkan oleh Syekh adalah kesempurnaan iman. Dalam arti seorang yang tidak mencintai saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, itu imannya tidak sempurna, bukan berarti batal. Jelas itu ya. Cuman yang perlu saya jelaskan, perbuatan atau amal ibadah yang bentuknya mencintai saudara kita, sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri, itu bukan berarti perbuatan mustahab. Bukan kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi termasuk jamalul wajib, wajib. Jadi kesimpulannya, keimanan yang dituntut oleh Allah sebagai keimanan yang wajib itu sampai apa? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Sehingga orang yang punya iman itu tadi mencintai untuk saudaranya sama muslim apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi jangan dipahami lah itu imannya cuman kurang sempurna tapi perbuatan mencintai saudara kita itu mustahab saja sunnah itu bahasanya nggak sampai derajat wajib karena saya Islam menyatakan dalam kitabul iman tinggalkan di sini. Beliau menyatakan, "Summa inna nafyal iman inda adamiha." Sesungguhnya dalil-dalil dari Allah maupun dari Rasulnya Sallallahu yang berbentuk peniadaan iman inda adamiha ketika tidak ada sesuatu amal tadi. Jadi seperti ini misalkan iman itu tidak ada, Kecuali kalau orang itu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau ditolak, ditiadakan iman itu. Ketika tidak ada kecintaan kepada saudaranya sebagaimana kepada dirinya sendiri. Jelas ya, paham maksudnya ya? Jadi kan Nabi SAW mengatakan apa? La yu'min, tidak beriman. Berarti iman itu ditiadakan oleh Rasulullah SAW. Indah ada adamiha ketika tidak apa? Ketika tidak ada satu ibadah yang bentuknya apa? Mencintai saudara kita sebagaimana apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Jelas maksudnya eh? Kemudian beliau lanjutkan. Summa inna nafjal iman indah adamiha dalla ala annaha wajibah. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan ibadah yang dengan sebabnya ditiadakan iman tadi kalau tidak ada, itu adalah perbuatan yang wajib. Nah, kalau itu kamal wajib bukan berarti harus batal iman, enggak harus. Ya. Wa in dzukira fadlu imani sahibiha wa lam yunfa aw lam yanfi imanahu dalla ala annaha mustahabbah. Tapi kalau disebutkan imannya fadilah katakanlah fadilah imannya itu tinggi atau dan seterusnya misalkan. Tapi tidak dinafikan, tidak dikatakan tidak beriman, tidak dikatakan belum beriman dan seterusnya. Itu berarti amal ibadah tadi derajatnya sampai apa? Mustahab. Bisa dibedakan. Jadi misalkan kita katakan misalkan seorang itu akan besar iman. Misalkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan misalkan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Atau dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dinah bi Muhammadin nabiyya. Dalam riwayat Muslim. Tiga hal. Barang siapa yang tiga ini ada pada dirinya, dia akan merasakan lezatnya apa? Lah al-iman. Yang pertama apa? Ayyakun Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Indahlah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain kedua. Jadi sampai puncaknya itu, itu bukan kewajiban yang harus. Fadilah. Kalau kita bisa mencintai sampai sempurna kecintaan kita kepada Allah. Mahfum gitu ya. Misalkan. Tapi kalau dinamikan bersama perbuatan. Kalau tidak ada ini, berarti tidak ada iman. Menunjukkan ini itu hukumnya apa? Wajib. Berarti iman yang Allah wajibkan kepada kita itu sampai diantaranya adalah seorang yang beriman tadi mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Betul nggak iman ini? Tidak batal. Tidak harus batal tidak sempurna imannya. Tapi bukan berarti perbuatan mencintai saudaranya itu sekedar penyempurna yang tentunya sun sunnah bukan. Mafhum ya? Nah orang yang semacam itu itu katakanlah dia tidak berhak untuk mendapatkan al-wa'dul mutlak jadi seorang yang katakanlah ternafikan imannya seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini pemilih iman ini itu tidak mendapat, mendapatkan apa? Wa'dul mus atau mutlak. Jadi enggak janji sempurna bagi orang yang beriman itu enggak dia dapatkan. Bahkan dia ada mustahikun lil wa'in. Atau dia itu orang yang terancam dengan azab. Jadi bukan dikatakan seorang yang sempurna apa? imannya. Sehingga mendapat janji bagi orang yang beriman sebagaimana yang Allah janjikan. Tapi masih terancam dengan apa? Wa'i ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Sehingga Syekh Islam dalam kelanjutan kitabnya tentang ketiga membahas masalah hubbul ansar, mencintai orang ansar, beliau menyatakan man la yuhibbu li ahihi dan demikian juga orang yang tidak mencintai terhadap saudaranya al-mu'min yang beriman, ma yuhibbuhu li nafsi, apa yang mestinya ia cintai untuk dirinya sendiri, lam yakun ma'ahu. Belumlah bersama orang tadi ma'aujaballahu alaihi minal iman. Apa yang Allah wajibkan atasnya dari keimanan. Jelas maksudnya. Jadi seorang yang belum mewujudkan hadis ini tadi, itu belum sampai kepada derajat iman yang Allah wajibkan kepada. Nah, maka orang yang semacam itu adalah wa yakunu minal mu'ridina liwa'i. Maka dia termasuk orang yang kemungkinan mendapatkan ancaman. Masih tak mendapatkan ancaman karena meninggalkan suatu kewajiban. Yaitu apa? Mencintai saudaranya untuk dirinya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, Walaysa minal mustahiqina lil wa'dil mutlaqi dan dia bukan termasuk orang yang berhak terhadap janji yang sempurna. Di mana penafian di situ seperti Karena dan itu dipahami dalam setiap dalil-dalil syar'i. Nanti diberikan contoh lisan di sini, contoh seperti itu. Seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu Mungkin di sana ada penafian iman yang lain. Itu berarti penafian di sini itu adalah asalnya perkara itu wajib. Karena kalau perkara itu mustahab, katakanlah orang itu sudah melakukan perbuatan yang wajib sudah cukup, cuman nggak mengamalkan sunnah, itu nggak boleh lagi dinafikan. Nggak boleh dikatakan kamu belum melakukan sesuatu. Misalkan orang itu sudah sholat, syarat dan rukunnya sudah diambil dari awal sampai akhir, maka nggak boleh kita katakan kepadanya kamu belum sholat, nggak bisa karena itu setiap Allah dan Rasulnya menolak, menafikan sesuatu, itu berarti asalnya salah Sesuatu yang wajib. Ya. Misalkan, dalam fikih misalnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya man an nida falan ya'ti fala salata lahu illa min udri. Barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatangi azan tadi salat jamaah atau Jumat. Apa kata Nabi SAW? Fala salat lahu illa min udri. Maka tidak ada salat baginya kecuali kalau dengan sebab apa? Udur. Di sini Rasulullah SAW meniadakan salat. Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak mendatangi, nggak ada sholat baginya. Kecuali kalau ada apa? Ugur. Berarti sholat di sini ditolaknya itu mendatangi azan tadi apa hukumnya? Wajib. Karena kalau itu sekedar sunnah tidak wajib, nggak berhak dikatakan untuk ditolak. Tidak ada sholat. Katakanlah kalau mendatangi azan itu tidak wajib, orang sholat di rumah cukup kok. Nggak boleh dikatakan nggak ada sholat, nggak boleh. Paham maksudnya itu ya? Baik. Eh, nah, masalah membatalkan iman apa tidak, dilihat apa amal itu merupakan asal iman apa tidak. Ya, karena kaidah itu nawal Jemaah masalah amal, apa iman itu adalah qaulun wa amal. Jadi maksud qaul ucapan itu ucapan hati dan ucapan lisan. Jadi yang dimaksud dengan amal, amalul qalbi wa amalul jawab. Nah, amal perbuatan kita, kita ini kadang-kadang ada yang menjadi syarat sahnya iman menurut sebagian ulama. Tapi nggak boleh dikatakan ijma. Bagaimana sebagian dari orang-orang hasmi, dia ya hasmi, harakah sunniyah apa? Masyarakat Islam gitu ya, harakah nggak tahu itu yang di Bogor itu lah, itu yang mau bedah buku itu loh ya. Apa itu? Beda salaf dengan salafi. Nah, itu buku nggak benar itu. Jadi tidak usah dihadiri. Ya. Jadi buku itu sekedar mau memocokkan dakwah salafiyah. Karena mereka sakit hati barangkali sering dikomentari kesalahan mereka, kebidahan mereka. Ya, akhirnya begitu. Sergaya menasabkan diri kepada manhajus salaf, tapi kerjanya apa? Mengkritisi dakwah salafiyah. Itu hasni. Ya. Baik, kembali ke pembahasan seperti itu. Seperti hadis yang misalkan, la salata bi ta'am wala huwa tudafi'uhu al-ahdathan dalam hadis muttafaqun alaih tidak ada salat ketika dihidangkan makan dan tidak ada salat dalam keadaan menahan, menahan dua hajat berarti itu wajib jadi kalau kita ini yang dapat panggilan azan sudah terhidang makan apa yang harus kita kerjakan makan dulu apa salat dulu makan dulu Kata Nabi, "Bala salat bi hadrati Tidak ada sholat ketika dihidangkan makanan. Nah, di situ ada tiga pendapat dalam masalah fikih. Yang pertama, mazhab Zahir yang mengatakan tidak sah sholat kalau sudah dihidangkan makan, baik orang itu butuh kepada makan atau tidak butuh makan, mutlak. Jadi yang yang begitu ya. Kasih makanan, kok nekat sholat, nggak sah sholat. Sebagaimana itu di pemahaman. Man sami'a nida fala ya'ti. Fala salat lahu illa min udhrin. Karena itu madhab dahiri. Salat jamaah itu syarat hanya salat. Orang laki-laki nggak punya udur, kok salat sendirian itu nggak sah menurut zahiri. Demikian juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Taala. Jadi kalau nggak punya udur, salat di rumah atau di mana saja sendirian, dibuang salat. Seperti belum salat kata Syekhul Islam. Karena dinafikan, ya, ditolak oleh Nabi. Fala salat lahu illa tidak ada salat kecuali kalau punya uzur. Pendapat yang kedua, itu yang dikuatkan oleh Syekh Islam Taimiyah, la salat bi hajrati ta'am, tidak sah salat seseorang kalau manusia itu berajak kepada makanan lalu mendahulukan salat. Lah masa sholat dikalahkan sama makan, misalkan begitu. Kadang-kadang kan kita ini seperti itu ya. Cuman makan aja pak sampai ngalahkan sholat. Ini berangkat sholat. Begitu sholat yang dipikir makanannya malah. Allahu Akbar. Ingat sayur terongnya. Misalkan itu. Dan itu pendapat yang rajin sholat Jadi gak sah. Karena sebagaimana tadi. Jadi sholat itu kalau sudah sah, gak mungkin dinafikan. Gak mungkin ditiadakan Rasulullah sunnah. Kemudian yang makhluk sungguh dan itu Allah alam yang dikuatkan oleh Syekhuna di sini Syekh ya Muhammad bin Shalih bahwasanya makna tidak ada salat itu tidak sempurna salat. Tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian apabila dihidangkan. Tapi yang rajih wallahu a'lam bissawab itu madhab sani sebagaimana yang dipilih Syekh Taimiyah tidak sah. Tapi dengan illah kalau kita ini butuh kepada makanan. Di waktunya makan, pas lapar begitu, dihidangkan makanan, kok kita sholat, mendahulukan sholat. Maka itu tidak ada sholat. Tidak sah sholat. Dan itu saya bebas berikan komentar tentang hadis ini. Bolehnya seorang berudur untuk datang ke jamaah. Salah satunya ketika telah dihidangkan kepadanya atau makan. Baik, balik kepada pembahasan kita. Jadi makna la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang di antara kalian itu tidak sempurna imannya, bukan batal imannya. Kita jangan memahami seperti pemahaman Khawarij. Seperti hadis Nabi, la yazni karena yazni fahuwa mukmin, tidak berzina seorang ketika berzina dalam keadaan apa? mukmin. Iman ditiadakan oleh Rasulullah SAW. Berarti apa? Meninggalkan zina, hukumnya apa? Wajib, jelas. Berarti iman yang Allah wajibkan itu adalah iman yang sampai kepada pelakunya agar mereka meninggalkan apa? Jelas ya? Itu wajib. Tetapi haruskah membatalkan? Enggak. Kadang-kadang dijelaskan dengan dalil yang lain. Seperti la yazni zani hina mayazni wa huwa mu'min. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Bakar dalam an mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in sarah." Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dia pasti masuk ke dalam surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia Dan Itu hendaklah kita yang meniti jejak langkah salaful ummah itu sebagaimana mereka memahami masalah itu dengan tadi kumpulkan dalil-dalilnya. Tidak boleh berpegangan dengan satu dalil lalu membuang dalil yang lain. Itu tariqah ahli bidah. Ya. Nah, Baik. Beliau mengatakan di sini, wa in qala qailun. Kalau ada seorang mengatakan, tadi kan tidak beriman. Lalu beliau mengatakan mestinya kalau tidak beriman itu kan kafir, lah. Tapi beliau mengatakan tidak sempurna iman seseorang. Berarti ini takwil kan? Takwil bukan takwil ini. Kan? Takwil, penafsiran takwil artinya. Takwil dulu pada masa salaful ummah itu di mana tafsir? Syarah. Gitu Fa in kalau ada orang berkata, "Ma dalilukum ala hadha at-ta'wil alladhi fihi sarful kalam an zahirihi?" Sekarang la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang di antara dia sehingga ia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kenapa makna tidak beriman kok dikatakan tidak sempurna imannya, bukan dikafirkan. Berarti ini memalingkan kalam dari apa? Dari tempatnya. Mestinya namanya tidak beriman itu ya kafir. Kok dikatakan belum kafir, cuma tidak sempurna apa? Iman. Apa dalilnya? Kulna dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah daliluna ala hadza anna dzalikal amal la yukhriju aw la yakhruju insan min al iman bahwasanya amal yang berbentuk seseorang mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri itu andaikan tidak dikerjakan itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari apa? al -iman. Berarti bukan asal iman. Artinya kita ini mencintai saudara kita gitu lah. Ya kita cintai. Mencintai seorang pemimpin itu wajib lah ya. Tidak boleh tidak. Ya. Karena itu kalau kita ini membenci saudara sama muslim, itu nggak boleh sampai habis cinta kita nggak boleh. Itu mencatat iman kita. Itu dalam Islam ada wala, ada bara, ada al-wala, ada al-bara. Jangan la wala illa bil bara. Itu madhabnya Khawarij. Ya kan? Man lam yakun ma'ana fahuwa alaina. Siapa yang tidak mau kumpul sama kita, berarti itu musuh kita. Lo nggak bisa, itu hisbiyah Kecuali dunia ini cuma isinya muslim sama kafir, silahkan. Berarti kalau nggak muslim ya kafir musuh kita. Ya, karena itu memahami al-wala wal bara itu penting. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Awsaqu orang iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Paling kokohnya tali keimanan itu bercinta karena Allah, membenci karena Allah. Nah itu jangan diserahkan sembarang orang. Orang yang baru selamat dari kubangan syirik dan bid'ah katakanlah tahun 2006, 2005, 2006, 2007 ini katakanlah. Baru setahun barangkali dia ngaji, kadang-kadang nggak -kadang datang mustami, tidak aktif misalkan. Terus teriak al-wala wal bara, ini bahaya. Ya kan? Karena itu Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita, akan dia sia-siakan amanah itu. Dia ul amanah. Rasul bertanya, bagaimana penyanyian amanah itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Idza wusida amru ila ghairi ahli, fantadhir as Apabila perkara itu sudah dipegang, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu bangkitnya yaumun kiamat. Kenapa Nabi mengatakan diri sah? Karena disiagakannya amanah itu tanda dekatnya yaumun kiamat. Hari ini Masya Allah. Ya, makanya itu perlu diperhatikan, perlu hati-hati menjalani manhaj. Ya, nah. Jadi kenapa dikatakan layu yu'minu itu tidak sempurna imannya? Karena mencintai saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, itu bukan perkara yang harus menjadi asal iman. Sehingga orang yang tidak memiliki lalu keluar dari iman, tidak. Berarti kurang imannya. Tapi bukan berarti tidak wajib lah ya. Tadi sudah diterangkan. Berarti kita mencintai saudara kita atau mencintai untuk saudara kita sebagaimana apa yang kita cintai untuk diri, diri kita sendiri apa hukum itu? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah itu? Wajib. Kenapa wajib? Mana dalilnya itu wajib? Kita mencintai untuk saudara kita sama muslim sebagaimana apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Apa hukumnya? Wah, tadi kan sudah diterangkan wajib. Mana dalil kita itu wajib? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ditolaknya iman, ditiadakan iman, menunjukkan sesuatu itu hukumnya apa? Wajib. Karena kalau itu bukan wajib, ya tidak akan dinafikan, ditiadakan iman. Sebagai contoh misalnya, tadi sudah saya contohkan. Orang itu sudah melakukan sholat, cukup gitu loh. Dari awal sampai akhir sah sholat itu. Bolehkah kita katakan kamu belum sholat? Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Berarti sholat seperti itu apa hukumnya? Wajib. Lah kalau orang memenuhi suatu kewajiban, enggak boleh ditiadakan amal tadi. Sekarang dari sini, misalkan ada orang datang, salam, salam sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab. Kemudian orang itu salah. Begitu datang kepada Nabi, Nabi mengatakan, Salli fa innaka tu salam. Salatlah kamu padahal apa? karena kamu belum salat. Padahal dia sudah salat. Berarti sholat dia itu sama tidak sah? Cukup atau tidak cukup? Belum cukup. Karena andaikan sholat itu sudah cukup sekalipun dalam terhadap wajib, tidak akan ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, jelas Pak Armin ya, dalilnya ya. Karena Nabi SAW menafikan apa? Iman, meniadakan iman. Oleh ya, baik. Kembali kepada hadis. Tadi dikatakan bahwasanya dalil kita untuk menyatakan iman orang semacam ini tidak batal. Mana? Karena amal ibadah yang bentuknya mencintai saudara kita. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, itu amal ibadah yang andekan tidak ada pada seseorang, orang itu sekedar berdosa, terancam dengan azab atau ancaman, tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari apa? Al-iman. Sekarang seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai dirinya sendiri. Mukmin atau tidak mukmin? Beriman atau tidak beriman? Beriman. Cuman imannya kurang tidak sempurna. Ya, baik. Kemudian kalau ada orang berkata, alaikum tungkiruna ala ahli ta'wil ta'wilahum. Tidak beriman berarti kan tidak sempurna imannya. Itu kan ta'wil. Lah bukankah kalian ya ahli sunnah itu di antara akidah kalian adalah mengingkari ahli takwil terhadap takwil mereka. Kenapa kalian malah mentakwil sendiri? Kita ini kan mengingkari takwilnya ahli takwil itu kan? Nah kenapa kok malah kita mentakwil sendiri? Tidak ada iman kok tidak sempurna? Mari jawab. Kita oleh Syekh, fal jawab. Jawabnya adalah nahnu la nunkiru ala ahli takwil takwilahum. Kita ini nggak mengingkari takwilnya ahli takwil enggak. Kita nggak mengingkari adanya takwil, tidak, bukan itu yang kita ingkari. Ya. Inna nanunziru ala ahli ta'wil ta'wilamun alladhi la dalila alaihi. Yang kita ingkari itu takwil yang tidak ada dalilnya. Itulah yang kita ingkari. Takwil itu apa sih artinya? Tafsir. Maka kalau kita lihat kitabnya apa Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullah itu bukan tafsirul Quran, takwil. Dan dulu kalimat takwil pada masa salaful ummah itu artinya tafsir. Lalu orang-orang ahli bidah yang menyimpang dalam masalah sifatullah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tarwij mau melariskan kesesatan mereka di tengah umat itu kalau bilang tahrif nggak laku seperti orang hari ini kalau bilang ini bid'ah lo beliin begitu nggak ada yang beli ya yakin nggak ada yang beli maka dikasih itu bid'ah hasanah atau macam-macam lah ini amal soleh dan seterusnya. Nah dulu anu tidak mau memperdagangkan bid'ahnya ini. Kalau bilang ini takrir, nggak akan ada yang beli. Nggak ada orang mendengar. Mungkin malah dipukuli orang. Karena itu mereka menyusup lewat kalimat apa? Takwi. Sehingga tafsir Quran, takrif Quran mereka yang menyimpang itu dikatakan takwil. Nah karena itu takwil, banyak kaum muslimin yang mau melihat. Kan dianggap itu penafsiran Al-Quran. Akhirnya masuklah kepada pemikiran Tawus. Nah ketika dalam kondisi semacam itu bahkan kalimat ta'wil itu seolah-olah masyhur di eh, kalangan ahli budak milik mereka, akhirnya ulama ahli sunnah memasyhurkan kalimat apa? Tafsir. Jelas ya? Jadi ta'wil itu asalnya boleh. Yang tidak boleh itu namanya tahrif. Tahrim itu memalingkan. Cuman tahrifnya alil bidah itu diberi nama baru atau nama lama yang bagus namanya apa? Takwil untuk menipu kaum muslim. Karena itu pentingnya ini kita mengenal kaidah itu seperti itu. Nah hari ini mau dibungkus apa saja kalau orang itu mengenal selesai. Misalkan ini kain putih bersih datanglah satu orang bawa cat merah kores merah tetap. Datang lagi yang kedua, bawa cat coklat. Coklat sampai merah, ya. Kan? Bawa lagi biru, dan lagi biru. Merah, coklat, biru. Bawa lagi itu hitam. Dan seterusnya dari warna yang banyak. Lah kalau orang itu tidak tahu kaidah asalnya dari manhaj yang benar ini bingung. Yang benar ini yang mana? Merah, hitam, coklat, biru apa yang mana? Tapi bagi orang yang Allah beri rizki memahami kaidah asal tadi, apa aja dia. Oh ini kan cuma conteng-contengan pemoles bibir aja. Asalnya kain ini warnanya apa? Putih. Selesai. Nah orang yang semacam ini tidak akan mudah termakan oleh subhat. Sekalipun dibungkus dengan kalimat al-wala wal wara, al-hajr wa tahdir. Atau apa lagi? Al-jihad misalkan. Jihad-jihad gitu model Imam Samudra dan seterusnya. Tidak akan tertipu semacam dan itu wasiat para ulama kita kan. La dugaan na'rifa manhaj salaf mufassala wa la juzu mujmala. Kita harus mengenal manhaj salaf itu dengan cara terperinci, enggak boleh global begitu saja. Lah orang umum itu kan memahami manhaj salaf global saja. Siapa sih kaum muslim yang enggak mencintai sahabat Nabi? Itu ini? Berujian lah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Siti Fatimah, Gusti Kanjeng Nabi. Kan begitu Pak? Ujian mau sholat itu. Berarti mereka memuliakan para sahabat. Orang Tariqah Sufia memuliakan para sahabat. Ya kan? Orang-orang ahli bidah memuliakan para sahabat. Kecuali si Arafi Tapi itu kan ma'rifah mujmal. Global hakikat bagaimana manhaj sahabat dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah, bagaimana mengamalkan ibadah, nggak ngerti belas sama sekali. Sehingga ketika ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana, itu dianggap pemahaman ashabi Rasulullah SAW. Jadi perlu besar. Kita nggak usah hiruk pikuk tertipu dengan sesuatu yang nggak ada manfaat bagi kita. Ya, kan? kita ini butuh ilmu, kan masih banyak yang kita butuhkan. Nggak usahlah kita ini jalan ke tempat-tempat yang nggak perlu kita lalui di situ. Itu belajar, senang membaca, itu bagus. Seperti itu. Nah, baik. Jadi kita tidak mengingkari takwilnya ahli takwil, tapi yang kita ingkari itu apa? Takwil yang tidak ada dalilnya. Amma ta'wil alladhi dalla 'ala dalil fa innahu yu'tabar min tafsil kalam. Adapun takwil yang bersamanya dalil itu dianggap di dalam menafsirkan ucapan. Baik itu kalam Allah atau kalam Rasul. Cuma kan perlu kita pahami ya kuah Dalam usul fik itu ada kaidah umum khusus. Ada mutlak, ada muqayyad. Ada mujmal, ada mubayyan. Ada kalimat global, ada penjelasannya. Ada kalimat yang masih mutlak, masih apa ya, masih mencakup banyak jenis. Ada yang sudah muqayyad, dibatasi dengan satu jenis. Ada yang umum, ada yang khusus. Ini kaidah usul asalnya kaidah ini tidak bisa diterapkan kecuali pada kalamullah dan kalamur rasul. Tidak boleh. Asalnya. Jadi kalau sekedar ucapan misalkan Abu Hamam mengucapkan kalimat global yang itu keliru. Nggak usah dicari mukoyatnya. Karena bukan dalil ucapan saya. Kenapa harus menerapkan kaidah? Kaidah itu untuk menerapkan adanya apa? Dalil. Maklum misalnya. Asalnya untuk ayat Allah dan sunnah Rasul. Jadi kalau misalkan Allah menyatakan fatahriru raqabah, merdekakanlah budak. Budak ini kan masih mutlak. Kafir atau mukmin, laki perempuan, usia berapa misalkan. Nah kita nggak bisa ini. Misalkan mau mutlak. Kemudian ada dalil yang lain. Allah menyatakan fatahriru raqabatin mukminah. Merdekakanlah budak disifati dengan apa? Yang beriman. Berarti nggak boleh budak kafir. Budaknya harus apa? Berilmu. Itu kalau kalamullah. Jelas ya kaidah itu. Jadi jangan semua dipakai usul. Kadang alim bidah membela Said Kutub seperti itu. Sampai di mana mukayatnya Belum dibawa mati sana. Ya, dibawa mati kok mukayat Tetapi sebagian ulama juga mengatakan, sebagaimana Syekhul Islam dan terusnya, bagi ulama yang dikenal dia di atas sunnah manhajnya, maka wajib dikumpulkan ucapan-ucapannya. Hatta misalkan nggak dijumpai kecuali kalimat yang global, wajib kita takyid atau kita jelaskan dengan manhaj dia. Harus seperti itu. Jadi nggak boleh diglobalkan. Jadi kalau seorang itu diketahui manhajnya manhaj ahli sunnah, salafi, kok suatu saat dia mengucapkan kalimat yang global gitu lah, masalah. Kalimat global itu mungkin ditakwilkan ke sana, mungkin ditakwilkan ke sini. Dicari dalam tulisan-tulisannya atau mungkin kasetnya nggak ada ini takjid. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Wah ini bahaya ulama ini harus begitu. Enggak. Dijelaskan dengan manhaj dia. Dan itu sarah para ulama seperti itu. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah seperti ini. Padahal maksud itu dari dia, bukan nggak ada keterangan dari Imam Bukhari misalkan. Tetapi kenapa dibawa seperti itu? Karena pengenalan orang yang menjelaskan tadi akan manhajnya Imam Al-Bukhari. Dari situ selamat kita. Karena kalau tidak, itu terprosok kepada apa? Tatabbu'ul akhta. Mencari-cari salahnya para ulama, para da'i. Dan itu kerjaan orang-orang yang terfitnah hari ini. Dari kasar. Teliti huluk. Ya namanya manusia kadang-kadang dalam ceramah itu tidak sama dalam ketika menulis. Namanya ngomong maunya bilang tidak, tapi karena saking yang namanya bicara, saking semangatnya malah bilang iya. Karena itu nggak boleh kita berdalil dengan kaset yang itu bentuknya muhabarah umum sebelum dirujukkan kepada pemilik kaset. Oleh ya, seperti itu. Nah. Jadi takwil yang sahih, yang ada dalilnya, dari syariat Allah Subhanahu wa taala itu diterima sebagai penafsiran kalam. Hal itu sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala ketika masih kecil Abdullah bin Abbas itu bayi dibawa kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Maka Rasulullah Alaihi Wasallam mentakniknya. Tahu taknik ya? teknik itu mengunyah korma sampai lembut betul taruh di ujung apa ini jari ini kemudian dileletkan ke langit-langit mulut bayi secara merata lalu kemudian didoakan barokah di antara doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu Allahumma faqihhu fid wa 'allimhu at-ta'wil Ya Allah, fakihkan Ibnu Abbas itu dalam urusan agamanya dan ajarilah dia takwil. Apa ini maksud takwil? Tafsirul Quran. Karena itu dengan eh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Karena itu dengan usia yang masih muda, beliau radhiyallahu anhu ini ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW umur itu baru sekitar 12-13 tahun Ibn Abbas tapi sudah termasuk di antara alim dan ulama'is sahabat sampai para sahabat-sahabat yang kibar seperti Umar bin Khattab misalkan atau yang lain itu dalam masalah ayat Allah banyak bertanya kepada Abdullah ibn Abbas bagaimana penafsiran itu sikap para sahabat terhadap ulama ini kalau kita membaca bagaimana sirahnya Abdullah ibn Abbas dengan Zaid ibn Sabit dahulu Masya Allah Bagaimana Abdullah bin Abbas itu betul-betul memuliakan Zaid ibn Thabit. Yang pada waktu itu adalah seorang alim dan ulama sahabat. Seorang yang hafal Quran. Sehingga dimuliakan betul oleh Abdullah ibn Abbas. Dan hari ini ulama itu Masya Allah. Jadi permainan orang-orang yang tidak belajar. Ibn Bas buta. Nusaymin tahunya cuma masalah haid dan nifas. Albani tidak punya guru. artinya begitu. Sekarang nggak punya guru kalau pintar kenapa sih? Yang punya guru itu tapi nggak pintar-pintar kenapa? Ya kadang-kadang itu sekedar mau apa? Menurunkan derajat ulama itu. Padahal dengan itu justru semakin naik derajat ulama itu. Kan dikatakan seperti itu. Albani tidak tahu lagi. Albani nggak ngerti kenyataan. Albani menolak jihad dan seterusnya dari sekian. Bahkan sampai dituduh Albani murji. Tanah dok Bahkan di Indonesia itu ditulis itu. Tulisan berbahasa Indonesia disebarkan kemana-mana. Tuduhan bahwa Albani murjiah. Nah, kalau diruntut ke, sana, kenapa sih dikatakan murjiah? Itu cuma dalam dua perkara saja. Pertama, ayat Allah, "Waman lam yahkum bima anzalallahu laikahumun Jadi ahli sunnah ini dan itu sejak dulu salafnya dulu ketika mengatakan adanya kufrun duna kufrin, kufur kecil itu. Dan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu pemahaman para sahabat dituduh murjiah. Yang kedua, hukum tarikis salam. Hukum orang yang meninggalkan salam. Syalbani menguatkan tidak kafir secara mutlak. Lalu kerjaan seperti orang-orang Hasmi itu wah bencinya sama Syalbani sekalipun dinampakkan kemuliaan, Masya Allah. Coba masa ada kalimat seperti ini. Ada seorang alil hadis di Yaman. Dan saya yakin yang dimaksud mungkin Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Dari sanalah muncul porak-poranda. Bagaimana seorang ahli hadis menelurkan pemahaman porak-poranda? Apalah arti sebutan dia seorang ahli hadis? Kalau kemudian dinasabkan kepadanya ke kejelekan yang ada di alam ini. Dan apa itu? Itu pekerjaan ini. Gitu. Namanya alil, alil hadis yang paham hadis Nabi, paham tentang bagaimana fikih hadis, itu tentu akan membimbing umat dengan cara yang baik. Ada buku di sana diberikan saya besar membantah subhat bani dalam masalah jihad. Terutama dikritisi dalam apa? Dua poin besar yang diberikan Salbani yaitu atas tasfiyah wa tarbiyah. Tapi di sini ada yang usul. Di sini habis ngaji itu datang usul. Dua orang Ustaz bagaimana kalau kalau sekedar tasbih dan tarbiyah itu kan belum cukup. Saya katakan, loh, kenapa nggak cukup? Bagaimana kalau kita tambahkan jihad fisabilillah? Saya jawab, antum itu nggak memahami maksud syahalban. Tasbih itu masuk di dalamnya jihad. Membersihkan artinya tasbih itu. Memurnikan. Berarti dari memurnikan dari jihad-jihad yang tidak syar'i dimurnikan. Dikosongkan gitu. Baru diterbiah, yaitu apa? Diajarkan kepada umat itu jihad yang syar'i. Jadi nggak perlu kalimat baru jihad, tasbih, tarbiyah dan jihad. Itu usulan siapa sih? Kalau dibaca majalah Asilmi, atau mungkin ada sana buku khusus yang tadi membantah subab Sa'albani, yaitu karena nggak paham dengan masuk Sa'albani, maunya ditambah tiga, nggak cukup tasbih dan tarbiyah. Kayak itu wajar kalau Albani cuma duduk saja katanya duduknya seorang alim lebih bagus daripada lari-larinya orang bodoh. Kan begitu kan? Capek berkeringat pakai ilmu itu jelas mulia daripada kan nggak karu-karuan tapi nggak ada ilmunya. Jadi ulama sudah semacam itu mereka memandang ulama sudah ya wajar. seolah mereka mengatakan hum rijal wa nahnu rijal mereka laki-laki saya juga laki-laki. ada lagi yang lebih parah masalah Jadi ada kelompok lokal Katakan ibarat katak dalam tempurung. Jadi nggak mau apa ya, gaul sama orang lain. Tapi kerjanya mengakhirkan orang itu selain kelompok. Nah itu orang nggak bisa bahasa Arab itu katanya dia diberi rezeki oleh Allah apa ya jeli dalam apa ya meneliti kalam para ulama begitu Takjub sekali dia bicara ilmu inovasi dan seterusnya. Alhamdulillah saya punya di rumah. Tolong tunjukkan inovasi di mana. Kalau kalau tulisannya kayak begini saya nggak bisa Saya punyanya terjemahan. Wala haula wala Dan semacam itu sudah mengkritisi para ulama. Masya Allah. Fitnah. Jadi dalam masalah di kita harus Bagaimana memahaminya dari pemahaman sumber yang benar. Bagaimana berijtihad terhadap tafsir Quran. Kalau kita ini bahasanya tidak pernah menyentuh. Akhirnya referensinya terjemahan-terjemahan. Nah kalau yang terjemahkan orang tarikat sufia, jadi apa kira-kira? Misalkan, saking bangganya barangkali ya, atau saking senangnya kita ini bicara baca terjemahan di dilalil Quran Misalkan Punya siapa itu? Bukunya siapa Jilal Quran? Eh? Saya kutub ya. Kemudian baca ucapan dia dalam menjelaskan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Qul Wallahu Ahad Allah dan seterusnya. Dan itu kan akhir. Kira-kira dua surat lagi kan berhenti Quran itu. Berarti itu akhir dia tulis. Ketika menafsirkan Qul huwallahu Ahad itu dibawa kepada pemahaman wihdatil wujud. Dia mengatakan yang mananya hakikatnya seluruhnya alam semua alam ini adalah satu. Kul huwallahu ahad. Pemahaman apa lagi? Kalau bukan wihdatul wujud. Lah orang kejauhan ada punya ilmu alahat, Ilmu ahad, gitu. ada ilmu ahad. Mantranya itu kul huwallahu ahad. Jadi ditanamkan dalam pikirannya, dihujamkan dalam batin segalanya itu satu. Berarti kalau saya teriak di sini, ketika saya teriak begitu dengan keyakinan Allah ada di situ, sampai di ujung sana, satu bisa dengar. Satu. Sampai ilmu semacam itu. Itu ilmu tambah, ya. Jangan pelajari nanti ya. Belajar sama saya nggak bisa, saya. Cuma cerita. Sampai digunakan untuk berzina. Dia melakukan zina itu dengan anggapan ridho dari Allah karena segalanya itu satu. Seakan kerja dapat tugas kata ini dia di bagian apalah mungkin di departemen kehutanan misalkan dia ya, ditugaskan di hutan pasal tinggalkan anak istrinya nah, mungkin namanya manusia normal sekian lama tumbuhlah syahwatnya katakanlah nah, daripada kemudian dia beli katanya beli itu loh ya jajan maksudnya jajan itu maksudnya itu mendingan baik-baikan seperti itu dengan wanita baik tapi wanita ini dipercaya dengan ilmunya tadi. Nah orang yang melakukan semacam itu sudah pernah cerita di depan saya dengan telinga yang masih ini plus matanya. Tapi saya jelas ilmu sampean itu jelas batil. Kenapa? Perbuatan zina semacam ini kalau dinasabkan kepada Allah nggak mungkin Allah meridai. Karena Allah mengatakan lata krobus. Mulai lagi. Coba. Ya, keanehan-keanehan yang dinasabkan ke dalam takwil takrif, ya nah baik jadi takwil yang ada dalilnya diterima oleh ahli sunnah takwil yang ditolak adalah takrif, yaitu sesuatu yang tidak ada dalilnya seperti Yahudi diperintah oleh Allah untuk mengatakan apa khittatun dirubah kalam ini dari tempatnya ditambah apa nun hintah maka enggak usah nambah-nambah. Ya kan? Hintotun. Berapa sih? Ha, marbutah. Ditambah hintah. Nah, nunnya ini adalah apa? Tambahan Yahudi. Nun Yahudi. Nun Yahudi. Nun takrif. Jadi kalau salafi ya salafi aja. Gak usah salaf. Wah oh, iya, itu F-nya F Hizbiyah. Ya kan? Nah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum al-iman bil lughah iman secara bahasa itu sudah diterangkan ketika merangkan hadis Jibril. Al-iqrarul mustalzimul lil wal iz'am. Penetapan yang mengharuskan adanya penerimaan dan penyampaian. Jadi iman itu harus diterima, ditetapkan dalam diri kita, kita terima, lalu kita umumkan, gitu. kita sampaikan seorang yang sudah menetapkan dalam hati menerima dalam hatinya dia mampu mengucapkan tapi tidak mengucapkan mukmin apa tidak mukmin mukmin apa tidak mukmin tidak mukmin siapa contohnya Ammu Rasulullah SAW Abu Talib Abu Talib itu meyakini negara kalimat dia mengatakan ada walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min a'ya lil dina. Kata Abu Talib Saya betul-betul tahu bahwasanya agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama bagi manusia. Ya. Launal malamata aw hadara masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. kan tidak khawatir dicela atau takut mendapatkan caci maki, tentu kamu akan melihat aku menerima dengan lapang dada agama. Tapi dia tetap mengatakan, Ana ala millati abdil mutallib. Saya tetap di atas millah abdil mutallib. Muslim tidak aku tahu. Sudah meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad keponakannya itu sebaik-baik agama. Sebenar-benarnya ajaran dibelanya dengan jiwa dan raganya. Bersama itu ketika diminta oleh Rasulullah untuk mengucapkan kul ya la ilaha illallah. Dia tidak mau mengucapkan. Beriman apa tidak beriman? Tidak beriman. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan tentang Abu Talib ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Inna ahwa ahli nari azaban Abu Talib. Sesungguhnya penduduk neraka, tidak keluar-keluar namanya penduduk situ. Yang paling ringan adabnya adalah Abu Talib. Yang ta'ilu bin na'laini minan nar, yajli min umati Dipakaikan kepadanya dua terompah dari neraka, mendidih dengan sebab itu otak selama-lamanya. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Andaikan tidak sebab dengan syafaatku kepadanya, tentu dia berada di kerak neraka. Siapa itu? Abu Talib. Dari situ Syekhul Islam berdalil, seorang yang mendapatkan syafaat itu belum tentu beruntung. Tapi seorang yang beriman dan taat kepada Rasulullah pasti bahagia dan beruntung. Bedakan. Jadi yang kita kejar itu jangan syafaat lagi. Tapi amal yang dengan itu datang syafaat. Kadang orang gelalu, ngerti gelalu. syakaratnya Sakaratnya sendiri gitu. Bid'ah sudah makanan harian, sirik tambah lagi. Sampai mengatakan tanaman kalau nggak dipupuk nggak gemuk. Ibadah itu kalau cuma sholat seperti Nabi dari awal sampai akhir nggak seger gitu loh. Maunya ya kasih nawa itu soli tambah sayyidina tambah dan seterusnya. Sudah seperti itu ketika ceramah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad salam yang kita nanti nantikan syafaatnya di hari kiamat. Bagaimana dia mengharap syafaat? Bersama itu dia menutup jalan untuk mendapatkan syafaat. Karena itu mari kita perhatikan. Kata saya Islam yang maknanya seorang yang beriman dan taat kepada Rasulullah SAW pasti bahagia. Adapun seorang yang mendapatkan syafaat belum tentu bahagia. Contohnya siapa? Abu Talib. Abu Talib dapat syafaat dari Nabi tidak? Dapat. Sampai Nabi mengatakan, "Laula ana lakana nabi darkin asfali minan Andaikan tidak dengan syafaat, tentu dia di neraka. Kemudian diberi syafaat oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah, naiklah dia ke tempat yang paling dangkal, paling ringan. Dengan ditempatkan di kakinya itu dua terofak, mendidik dengan sebab itu otaknya. Tapi Bahagia apa nggak bahagia? Bahagia kan nggak seperti itu? Dapat sapaan dong. Nah, Mendidih otaknya tapi kekal selama-lamanya. Sedang seorang muslim yang punya iman, kemudian dia melakukan dosa besar, ingat hadis Rasulullah SAW. Ya? Nabi SAW mengatakan, Inna syafaati li ahlil kadairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku itu justru untuk Untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umat saya. Yaitu orang-orang yang memiliki iman. Karena tauhid itu dijaga. Ya, jangan dibiarkan berpenyakit, apalagi tauhid sampai batal. Ya. Sampai kita ini memiliki tauhid, keimanan sebesar biji debu Selamat loh dari neraka. Ingatkan hadis yang panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri itu. Jadi dibawakan oleh Salbani dalam risalah beliau hukum tarik salat. Hukum orang yang meninggalkan salat. Panjang. Karena orang mukmin itu datang kepada Allah. Dan hadis ini sering saya sampaikan. Datang kepada Allah mengadukan tentang saudaranya yang masuk neraka, yang dulu salat bersama mereka, puasa bersama mereka. Kata Allah kepada orang yang beriman, ya sudah. Keluarkan orang-orang yang kalian maksudkan dari neraka. Nah orang mukmin yang berada di surga ini mengenal mereka dari bekas sujudnya, Karena asal sujud letak puluhunan. Bekas sujud ini tidak termakan api neraka. Kamu jangan tinggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan sholat nggak punya alamat, gimana mau dikenali? Hitam semua misalnya bahkan meninggalkan sholat secara terus menerus tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun di muka bumi ini atau tadinya sujud kemudian ditinggalkan sampai mati disuruh sujud nggak mau sujud kafir bukan orang yang beriman jadi mustahil orang itu beriman kepada Allah mengikrarkan la ilaha illallah kok tidak pernah menyembah Allah sujud sekali saja kalau nggak pernah nah, itu ada loh kalau gitu ya dan menganggap enteng kadang-kadang nggak nanti aja lah sholat itu kan untuk orang-orang tua Kadang nggak sibuk lah. Kadang kalau dia orang kaya ya sholat untuk yang miskin, yang nggak bisa sodakoh, saya sudah sodakoh di masjid, sudah cukup. Yang lebih spesial lagi karena titip salam aja. Mana masjidnya? Saya titip salam aja. lah Allah wala Titip salam sama Allah. Eh? Nah, sampai ketika terakhir yang dibebaskan oleh kaum muslimin dengan perintah Allah ya orang-orang yang memiliki iman sebesar biji sawi katakanlah kalau bahasa kita miskala hardal dan dibebaskan dan orang mukmin dah nggak kenal lagi sudah habis maka Allah pada hadis itu mengatakan semua sudah memberi syafaat orang-orang yang beriman sudah memberi syafaat Bakiyar Rahman tinggal Ar-Rahman yaitu siapa Allah Subhanahu wa taala. Fayakfi qabdatan minan nar, maka Allah menggenggam satu genggaman dari neraka, kemudian Allah lepaskan genggaman tadi, tumbuhlah manusia-manusia. Tumbuh orang-orang yang sudah ya, sudah hangus, tidak ada Sampai orang yang beriman sudah sudah nggak kenal lagi sama dia. Allah aja yang mengenal. Tumbuh. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga. Di dahi mereka tertulis utaqah rahmat. Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Wajah mereka cemerlang. Ahli jannah. Coba itu fadilah tauhid iman sekalipun sebesar debu. Dan rumusina iya kita Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah, jaga tauhid kita. Dan jangan mengatakan yang penting tidak syirik, jangan. Kita ini nggak ngerti tipu daya setan. Jadi apa saja yang Allah dan Rasulnya datang, mari kita ambil, kita pelajari, kita ikuti. Kemudian ikuti dengan istighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Jadi iman menurut bahasa al-iqrarul mustalzimu lil qabuli wal id'an penetapan yang disertai dengan mau menerima wal ilah. Sekarang kalau sudah menyampaikan, mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, tapi dalam hatinya tidak mau, tidak mau menerima, mukmin atau tidak? Muslim tidak muslim? Tidak muslim. Apa itu namanya? Munafik. Seperti tokohnya Abdullah bin Ubay ibn Salul. Raisul Munafik. Ya Jumatan, setelah itu Ubay bin Salul itu Jumatan. Ya salat jamaah. Ya salat. Sehingga diterangkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salat. Itu salat pada salat? Salat. Qamu usalam, berdiri malam. Orang-orang mana? salat. Jihad berangkat jihad bersama Rasulullah salat. Tapi dalam hatinya menyembunyikan apa? kebencian kepada Islam. Karena diungkapkan dalam satu peperangan. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul dalam Al-Quran dikatakan Allah La irraja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azz minha al-'azab. Sungguh nanti kalau kita sudah kembali ke kota Madinah, orang-orang yang mulia, maksudnya mereka munafikun, akan mengusir dari kota Madinah tadi al adal orang yang dina dina ya, Siapa? Rasul dan para sahabat. Itu munafik ya, Sekarang ini ada nggak sih orang munafik? Ada. Cuman kita nggak bisa memastikan. Jadi kalau mereka mendapatkan baik, ya kita terima. Urusan batinnya, isabuhum Allah. Kecuali orang yang mendoletkan. ada sampai mengatakan, saya itu benci betul dengan puasa Munafik kafir kepada Atau wanita mengatakan pokoknya kalau ada ustadz yang mengatakan poligami itu boleh saya perempuan yang pertama kali pintu gerbang untuk menghadangnya. Benci betul dengan syariat itu. Kalau dia ngerti bahwa itu ada dalam ayat syariat Allah, nifak ikhtikabi. Hati-hati. Ya, manusia itu kadang-kadang diperasakan setan lewat itu lewat syariat yang nggak cocok dengan hawa nafsunya, dimenangkan hawa nafsunya, akhirnya tumbuhlah apa? kebencian kepada syariat. Ya, dan itu dalam muamalah hidup kita banyak. Cari rezeki karena harus berbenturan dengan syariat Allah. Sok pabrik harus cukur jenggot. Kalau seperti di udang sana kan begitu ya, harus bersih. Sampai perempuan aja yang gerah pakai jilbab harus pakai jilbab tapi pakainya jilbab itu supaya rambutnya nggak masuk udang nanti bukan karena mengamalkan syariat Allah tanpa syariat udang nah, gitu kalau di tambak sana kan begitu karyawatinya bagian pengepakan udang ini dia pakai jilbab semua untuk menjaga rambut jangan masuk ke udang bukan karena syariat Allah jadi jangan dibenci perempuan disyariatkan Allah pakai hijab jelas itu dalam surat Al-Ahzab ya kan yudnina alaihinna min jalabibihinna protes terus dipromotori oleh orang-orang aklaniun itu karena ahli fikihnya itu laki-laki ya kan Hanifah laki-laki Imam Malik laki-laki Syafi'i laki-laki Ahmad laki-laki mana yang pasti makhluk? kan begitu padahal para ulama wanita yang ahli fakih dalam masalah fikih banyak. Bukan nggak ada banyak. Cuman mereka memahami syariat ya seperti itu. Akhirnya hak cerai sama laki-laki boleh nikah lebih dari dua. Kalau lebih dari satu lebih dari dua. Kita ini kan belum minimal ini ya. <laughs> Nah ini. Kira-kira yang dibenci dengan alasan-alasan yang masuk Ya, benar. Baik, itu iman. Dan itu penting iman itu dijaga. Karena itu Nabi mengatakan fa'alah qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya itu ucapan la ilaha illallah. Lalu demikian juga kufur itu bertingkat tingkat. Paling tingginya kekufuran itu yang selevel dengan la ilaha illallah. Paling rendahnya yang dijaga dengan iman atau adzan aniftar. Jangan digelobalkan. Nah kalau orang beriman cuman tidak menyingkirkan gangguan dari jalan lalu kita kafirkan, ini pekerjaan yang sia-sia karena Allah juga tidak akan menerima jadi jadi ada urutannya gitu loh jadi kaul la ilaha illallah itu tidak akan batal kecuali yang membatalkan adalah yang selevel dengan la ilaha illallah oh paham nah ada pun iman dikatakan tasdik itu kata beliau itu tidak seluruhnya benar nah kalau dalam bahasa Arab itu aman tubi pakai huruf jazm. Tapi kalau sodako itu enggak sodako bi. Ya langsung aja sodako al mursali. Jelas bedanya itu ya. Tenang. Ada tentang iman yang masuk dari kalangan ahli sunnah itu banyak kalimatnya. Ada yang mengatakan iman itu i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Tapi yang ringkas masuk dalam kitab-kitab salat al-iman qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan sebab apa? Bermaksiat. Itu iman. Qaulun wa amal. Jadi maksud qaul itu saya terangkan. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Jadi maksud amal, amalul qalbi wa amalul jawab. Jelas ya? Nah. Kemudian Imam fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kita ambil dari hadis ini Sebelumnya disampaikan di sini hadis Nabi sallallahu SAW beliau mengatakan hatta yuhibba li akhihi sehingga ia mencintai untuk saudaranya atau kepada saudaranya. Jadi maksud akun di sini kemarin sudah saya terangkan ukhuwah Islamiyah. Saudara sesama muslim. Jadi kalau orang kafir nggak boleh dicintai. Cinta itu kan amalan hati. Cinta itu amalan hati. Sampai kadang-kadang hadis salah petunjuk salaful ummah itu dalam bab hajar misalnya menghajar tarkus salam Nggak boleh kita ini menyampaikan salam. Jadi kalau hari-hari ini kita ini menyampaikan salam sama saudara kita nggak dijawab, itu berarti sampean itu dihajar. Kalau dengar loh ya. Kan banyak kan kejadian seperti itu. Assalamualaikum, tengok. Itu berarti kita dihajar. Bahkan kita ini ahli bidah. Begitu ya? Jadi seperti itu. Karena itu diantara kaidah hajar untuk terwujudnya hajar dan tidak terwujudnya mahabbah itu diantaranya tarakus salat meninggalkan salam nggak boleh menyampaikan salam itu dalam rangka apa? memutuskan segala sarana yang membawa kepada cinta sedang salam itu merupakan sarana yang paling cepat menumbuhkan ada kecintaan karena itu Rasulullah SAW menyatakan La tadkhulul jannah hatta tu'minu kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Ala adullukum ala sayyid. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu? Idza fa'altum tahabbtum. Kalau kalian mau melakukan sesuatu tadi, kalian akan saling mencintai. Kalau bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. kal aksus salam bainakum. Sabarkan salam di antara kalian. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? La yahillu li rajulin ayyahjura akhahu fawqa salasi layali. Tidak halal bagi seorang untuk menghajar meninggalkan saudaranya lebih dari tiga hari. Ini hajar duniawi, hajar dunia. Itu nggak boleh lebih dari tiga hari. Wa khairuhuma man abis salam. Dan sebaik-baik dari kedua orang yang menghajar tadi, tadabur tadi, itu yang mulai dengan salam. Berarti salam itu menyebabkan apa? Oh, oh. Itu para ulama dulu meninggalkan agar tidak tumbuh kecintaan kepada ahli bidah. Jadi yang dimaksud dengan liaqi ay al-mu'minin yaitu orang-orang yang beriman. Ma yuhibbu nafsi apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri min khairin wa dafi syarrin wa difai anil ardi wa ghairi dzalik. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dalam riwayat lain min khairin dari kebaikan. Jadi dari kebaikan yang pertama. Jadi kalau kita ini cinta terhadap suatu kebaikan, saudara kita kita cintai kalau mendapatkan itu. Satu misal dalam agama. Kita ini bisa mengamalkan ibadah salat sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan hal itu barangkali dari kasih kan dengar kaset apalagi ada CD gambarnya kita lihat bagaimana gerakannya kita bisa sholat sebagaimana sholat Rasulullah senang apa senang itu senang kita cintai seperti itu berarti kita juga harus mencintai saudara kita untuk bisa melakukan sholat seperti kita nah orang yang semacam itu dia akan berdakwah ini kaset saya punya kaset cobalah antum lihat antum dengar Nanti kalau cocok ambil, kalau enggak pulangkan saja ke saya, saya enggak meminta apa-apa. Dalam rangka apa? Mencintai saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk diri sendiri dalam kebaikan agama. Demikian juga masalah ilmu, masalah Allah paling masalah ilmu dasar segala sesuatu. Kalau kita bisa talabul ilmi, mendapatkan ilmu, ya, yang dengan itu kita bisa membangun ibadah kita secara ilmiah, diajarkan kepada orang lain untuk talabul, diajak taklim ya, lebih maksimal ini, ajak nyantri Ya. Maka orang yang semacam itu, ketika dia mengamalkan hadis ini, dia akan punya solidaritas yang tinggi. Ini Nabi SAW itu mendidik solidaritas supaya tumbuh. Lebih-lebih pada kondisi yang sekarang ini hampir punah. Solidaritas kepada saudara sama hampir punah. Sehingga ukhuwah Islamnya itu dengan sangat mudah dipecahkan dan diletakkan. Lihatlah kalau kita baca, Umat Islam mudah sekali diadu. Ya kan? Karena orang udah nggak perlu dalil lagi. Ya kan? Dilarang ke dukun misalkan, nggak perlu dalil. Dijualin sampai habis mantannya mau oh, saya ke sana sembuh mau apa? Yang penting itu kan sembuh. Ya susah, susah orang yang seperti itu. Ya. Coba kita rasakan lah, oh, boleh Sampai saya sendiri itu ya, terus terang aja saya merasa khawatir gitu loh. Kepada misalkan saya punya santri atau punya saudara yang tadinya ngaji dan baik-baik dan seterusnya. Masya Allah, khawatir. Terus terang ini saya sekarang terus terang. Dia pergi kemana, bergaul dengan siapa itu saya khawatir. Nanti kan jangan-jangan nggak pulang. Kalau kita pulang udah nggak ada senyum lagi. Karena saya pernah pengalaman seperti itu. Dulu di Gresik, saya punya santri. Dia dekat sama saya. Biasa ngobrol, ya apa-apa, ringan sama saya, curhat, dan seterusnya. Jadi dia itu mau nyantri gitu. Di sini, di situ sudah ya pengen mengembangkan diri gitu loh. Ya nggak apa-apa selama kamu telah beli ini. Nah tempat yang mau disantri ini tadi tempatnya itu menurut saya ya ada agak bahayanya gitu. Saya cuma bilang anak itu nggak apa-apa antum kalau begini, gitu, cuman khawatir. Coba bayangkan kita duduk begini kan mesra bagus, itu barat orang tua sama anaknya bagus. Saya khawatir antum di sana tuh dua hari tiga hari udah nggak ada lagi seperti ini, jangan kan seperti minimalnya seperti ini nggak ada ya insya Allah berangkat ya sudah seminggu setelah itu udah sholat menyatakan baroahnya kepada saya la haula itu terjadi padahal bisa ah katakanlah ya bantah itu dari siapa bukan kita ingin tapi tidaklah kan kembali kepada hadis Nabi gitu ya la yashkurullah man la tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada itu saya sekedar menggambarkan mudahnya ukhuwah itu diletakkan. Hari ini Mas Allah. Enggak usahlah kita orang lain katakan. Kadang-kadang satu keluarga itu bermacam-macam isinya. Ada kakaknya LDI, Irak, adiknya lagi Jamaatul Muslimin, adiknya lagi Jaulah, dan seterusnya. Tengkar. Kullu hizbi maladahim farikun, tapi keluarga. Masya Allah. Itu harus kita sadari dengan hadis Rasulullah SAW. Inna syaitan ayu ayu Isa ayu berdua fi jazirah Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk diibadahi. Di jazirah Arab. Apa katanya? Walakin bintakris bainahum. Tapi dengan cara ya, Meniupkan api perpecahan di kalangan kaum muslim. Kemarin dalam khotbah di sini, taklim yang kemarin itu diperhatikan. Itu petunjuk Rasulullah SAW agar kita bisa menjaga al-ukhuwah. Ya. Nah. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi al-mu'min al-muslim ma yuhibbu li nafsi apa yang dia cintai untuk dirinya min khairin dari kebaikan. Kalau kita bisa berbuat baik, usahakan saudara kita baik. Bahkan kisah tiga orang yang apa terluka parah di medan perang yang kemarin sudah kita kisahkan, masya Allah, ya, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. pada resiko nyawa, sudah perlu parah kehausan, minta air begitu dituangkan di mulutnya, saudaranya mengerang kehausan. Berikan sama dia, dia lebih butuh dari saya. Begitu sudah tersentuh bibirnya, satunya mengerang lagi berikan sama saudara saya. Dia lebih butuh dari saya. Sampai akhirnya kembali kepada yang pertama sudah meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal. Tiga-tiganya tidak mendapatkan minum dalam keadaan kehausan, mati dalam keadaan seperti itu karena memikirkan saudara. Pahal min Adakah orang yang sadar? Itu sholat kita saja Rasulullah. Tangganya kelaparan, tangganya susah, nggak ngerti. Nah, dibangkitkan oleh Rasulullah SAW. Lalu hadis apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsihi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian menolak kejelekan. Jadi kalau kita ini selamat dari kejelekan semua, saudara kita dibegitukan. Jangan ditanya, misalkan masalah dunia, ditanya saya usaha apa ya kira-kira di sini. Nah usaha itu kalau di sini jelas bangkunya. Oh ini aja, nanti itu usaha bang. Itu namanya khianat. Atau misalkan saudara kita ini mau belajar. Lah di tempat belajar itu akan menimbulkan nabur kepada dia. Wajib kita nasihati, jangan. Saya tidak melarang kamu setelah ilmi, tapi perhatikan nasihat saya. Nasihat. Harus ditegakkan sekarang. Al-amru bil ma'ruf wa anil Tolong saudara kita. Daripada belum pernah baca kitab tapi sudah pandai teriak-teriak diarahkan, dinasihati. Ya, itu wajib kalau kita mampu. Jangan dibiarkan. Ya. Seperti ini. Jadi tidak usah menolak kejelekan. Sekarang kalau orang buta, kemarin saya contohkan ya, berjalan yang kemungkinan akan terperosok lomba, atau mungkin ada kendaraan. Enggak kita tolong sampai malborot, kita berdosa. Padahal kalau resiko mati ya jasadnya saja yang mati. Bagaimana lagi kalau urusan agak ada yang merusak seluruhnya sampai dengan resiko di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ahli sunnah menegakkan alam rubil ma'ruf wa yang nahyi melaksanakan tahdid peringatan kepada kaum mukmin. Jangan seperti daurah itu gak usah diikuti. Itu sebenarnya satu kewajiban saya. Kalau saya biarkan, apalagi saya ditanya ya, cobalah barangkali bagus. Wah ini namanya saya nggak tanggung jawab. Ingatkan, sekalipun resiko harus dicaci orang ya nggak apa-apa saja. Karena di dunia ada dua bahaya. Yang pertama, Pak, as Setan yang kerjanya ngomong. Munafik alimun lisan. Munafik yang pintar lisannya. Syaitanun nafik setan yang kerjanya ngomong. Ngomong jelek namanya setan. kaduh setan itu kaduk. Nah, omongan baik setan ini untuk kita katakan baik itu harus rekomendasi dari Al-Quran dan Sunnah. Gak boleh kita pakai kaidah. Undur makalah walakan durman pala Ya gitu kan? Lihat apa yang disebutkan, gak usah lihat siapa yang mengucapkan. Jangan. Kita ini gak bisa melihat buta ya toh? atau minyak sudah tebel kacanya jadi serahkan kepada ahlinya. Lah kalau yang bicara itu sudah jelas orang yang tiap hari mencukur sunnah Nabi SAW. Mau dicari apanya lagi? Jadi yang maka makalah datang dur itu berikan kepada ahli. Para ulama silahkan. Nah, itu nah. Baik. Jadi ditolak kejelekan dari saudara kita. Peringatkan tanggung jawab. Yang kedua bahayanya apa? As-saitonul ahras, syaitan yang busuk. Jadi apa? Yang tidak mau mencegah kemungkaran. Ada kemungkaran di depannya, dia mampu mengingatkan, bahkan bahayanya akan mungkin menimpa mayoritas kaum muslimin. Dia mampu meringatkan diam. itu namanya syaitanul akras, setan yang busuk. Kalbul akras, anjing bisu. Anjing itu biasanya nggak mau diam kan? ini bisu diam seribah dua-duanya jelek kata Imam Ibnu Qayyim yang bisu ini tidak lebih kecil bahayanya daripada yang ngomong itu karena orang alim itu kalau diam orang awam orang awam itu memahaminya boleh uang itu yang pintar aja diam kok berarti boleh itu kan pikirnya orang alim apa orang awam karena itu seperti itu Sakat antum, sakat tuan. Kalau kamu diam, saya juga diam. Lalu siapa yang mengingatkan manusia ini dari bahaya? Cuman pakai kaidah yang benar. Kata pilih Islam apa? Falyakun amruka bil ma'ruf bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar ghairu munkar. Hendaklah perintahmu kepada yang ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf dan kamu dari yang mungkar itu dengan cara yang tidak mungkar. Tidak setiap orang yang teriak, wah televisi haram. Kemudian masuk ke rumah-rumah dirampasi kayak FPI misalkan begitu. Itu bukan berarti harus ingkari mungkar. Pakai kaidah. Kalau sekedar nekat, itu hampir semua orang bisa. Kalau nggak percaya silahkan. Tapi kalau habis itu kita pingsan masuk rumah sakit, ya jangan salahkan pala. Ya lumana illa nafsa. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Karena itu Islam mengajarkan pakai kaidah. Merampas barang-barang itu harus penguasa. Kalau penguasa itu punya backingnya, nggak usah pakai merampas tulis peraturan aja semua mendengar. Lah kalau kita nulis peraturan, dijual lagi lima perak aja nggak ada yang beli. Itu bedakan kemarin ya antara mukti dengan kopi. Kalau antum tanya ke saya misalkan, subuh pakai kunut apa enggak? Saya jawab tidak. Nah antum masuk masjid ketemu imam yang kunut, apa yang harus antum kerjakan? Ya keputusan di tangan imam. Kalau imamnya sudah Allah Akbar, mau nggak mau kan harus bermakmum sama dia. Seperti itu. Nah, jadi pakai kaidahnya. Hari ini itu kaidah tidak penting. Pokoknya senang, gemes, dah tak lakukan. Lo nggak boleh. Gitu? Itu maksadanya akbar min itu. Nah, baik. Kemudian membela kehormatan saudara sama musuh. Itu wajib lah ya. Jangan kita ini malah suka jadi tukang ngupil. Ulu, anu, Pak Warmen itu suruh enggak. Lu harus dibela kalau kita ngerti dia tidak. Begitu jangan apa iya malah cari-cari mana. Ya malah bumbu, nih. Dibela. Lai yuminu hati-hati, tiba-tiba, ya, Orang yang dibicarakan kehormatannya itu kan sakit. Kan? Kemarin sudah saya katakan bagaimana dakwah Nabi yang dilukai dengan fisiknya dan dilukai dengan apa? Kehormatannya. Berat yang dengan kehormatan. Kalau orang yang dilukai kehormatannya mungkin sampai mati dia ingat loh. Sudah mati masih ingat mungkin itu. Tapi kalau luka ini aja, minta maaf selailah. Yang penting obatkan. Sudah selesai. Orang tabrakan pinggir jalan, dia orang kok itu luka satu patah tulang diobatkan, maafkan selesai. Coba kalau kita celah, ingat itu. Nah, coba seperti Dibela kehormatan saudara. Apalagi itu kehormatan ulama dibela. Kalau ada bidah yang ngoceh tentang Syekh bin Bas Albani, Syekh para ulama kita, bela. Kalau kita mampu subat mulutnya. Nah, begitu. Ya, nah. wafil hadis sahih dari Nabi SAW Dalam hadis yang sahih terakhir hadis ini ya. Annahu qala Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ay yuzahzaha 'anil nar barang siapa yang ingin untuk diselamatkan dari neraka ya wa dan masuk surga coba ini tawaran nanti siapa yang ingin diselamatkan dari neraka lalu masuk ke dalam surga fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir hendaklah menjemputnya kematian dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Pertahankan itu. Aliman billah, beliau bilang. Jelas tadi tadi. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaklah menjemput kepadanya kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Wal ma yuhibbu ayyuta Yang kedua, hendaklah dia datang bergaul dengan manusia sebagaimana yang dia ingin dipergauli dengannya. Hendaklah dia mempergauli manusia sebagaimana dirinya ingin dipergauli seperti itu. Kalau kita datang dimuliakan, dihormati, dicintai dan seterusnya itu senang. Begitu pula perlakuan kita kepada saudara kita sama muslim. Ya? Yang jadi saksi di sini, jadi dalil di sini, yaitu apa? Wal yati ilan nasi ma yuhibbu ayyukta ilaihi. Berkaitan dengan pembahasan kita, hendaklah dia datang kepada manusia sebagaimana yang dia ingin kalau manusia itu datang kepada dirinya dengan cara tersebut. Maksudnya adalah kalau senang dipergauli secara baik, ya adalah kita datang kepada manusia dengan cara mempergauli mereka secara makruh pula. Jelas ya? Nah, walaupun wa akhwati billah wa rahimakumullah. Kelanjutan dari faidah hadis ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan waktu sudah jam 12. Insyaallah sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.